bukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya laskar Kristus Ya, akulah bagian dari satu pasukan Tapi perang fisik tidak kulakukan Bukan berseragam, kamuflase Ya, todar terdor, udah basi Diriku berperisaikan iman Diriku bersenjatakan firman Diriku semangat menggelegar Diriku tetap berdiri tegak Ku di sini bukan angkatan bersenjata Menembaki musuh dengan rata Berbaju dinas untuk berperang Dan siap menyerah Tapi ku melangkah di jalan Tuhan Mana ku tepis semua keresahan Menjauhkan diri dari kegelapan Coba untuk menghindari kehilapan Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya laskan pistol Iblis memanah dengan api ku sempat cemas ku tangkis dengan firman suci For his words is lemon to my feet Bukan salib atau bawang putih Usir iblis gunakan firman suci Alkitab dibaca jangan simpan di laci Angkat panji dia layak dipuji Malah tentara surga terus katakan cinta Datang menyapa buat terjaga Mendadak ku terbangun sambil terhuyun-huyun Sekian lama berada dalam gelap Terlena dalam dunia yang keberlap, Sekarang sudah datang mendekat Tuhan utus larut kudusku Terang di dalam hatiku Mencari suatu kekuatan baru Come on, come on, come on Saya menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya laskar Kristus Saya laskar Kristus Saya laskar Kristus Saya tidak menembaki musuh Tapi saya laskar Kristus Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya laskar Kristus